Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Di antara ciri orang yang bertakwa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Wa mimma rozaknahum yungfiqun Orang-orang yang bertakwa adalah Orang-orang yang menjadikan sebagian harta sebagian rizki yang Allah karuniakan kepadanya mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan supaya kaum muslimin mau bersedekah, supaya kaum muslimin mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kaum muslimin mau menyedekahkan hartanya di jalan Allah maka sesungguhnya harta itu akan dilimpahkan oleh Allah Rabbul Alamin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau mengatakan anfik unfik alaik bersedekahlah berinfaklah niscaya aku Allah akan berinfak kepada kalian ini hadis Qudsi menunjukkan tentang besarnya jaminan Allah kepada orang-orang yang mau bersedekah, kepada orang-orang yang mau mendermakan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hati yang baik, jiwa yang bersih, hati yang bening adalah hati yang mampu menggerakkan kepada pemiliknya untuk mengelurkan tangan, bersedekah kepada orang-orang papa, bersedekah kepada kaum muslimin yang fakir, yang miskin, bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka saudaraku kaum muslimin, janganlah kita terperdaya oleh syaitan. Syaitan bujuk manusia untuk bakhil dalam masalah harta, untuk menahan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam hadis qudsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, mana kasat sodakotun min malin. Tidaklah sedekah itu akan mengurangi harta seseorang. Justru orang yang bersedekah, orang yang mengeluarkan hartanya membantu orang lain bersedekah di jalan Allah. Allah akan melipat gandakannya dengan pahala yang lebih banyak. Kalaulah seorang petani menanam satu bulir padi, maka padi itu akan tumbuh kemudian tumbuh batang padang padi, kemudian padi tersebut akan mengeluarkan buah yang banyak. Satu bulir menjadi banyak bulir. Orang yang bersedekah dengan sedekah, satu sedekah Allah akan melipatkan pahalanya menjadi 700 kali lipat. Bahkan lebih daripada itu. Sesuai kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya saudaraku kaum muslimin, begitu besar harapan yang kita dapatkan. Apabila kita berinfak, apabila kita bersedekah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan limpahan pahala yang begitu banyak. Kehidupan akhirat yang baik, surga yang penuh nikmat, menanti orang-orang yang mau bersedekah di jalan Allah Rabbul Alamin. Saudaraku kaum muslimin, Allah Rabbul Alamin berfirman, Man dalladhi yuqridullahu qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang meminjamkan pinjaman di jalan Allah. Allah Rabbul Alamin mengatakan dengan kata pinjaman. Infak, sedekah. Orang yang berinfak, orang yang bersedekah sedang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala maka fayudhaifahu lahu at'afan katsira Allah Subhanahu wa taala akan lipatkan pahala pinjaman tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan menambah banyak. Sesungguhnya orang yang bersedekah tidak akan mengurangi harta, bahkan orang yang bersedekah akan menjadikan hartanya bertambah. Kehidupannya penuh berkah, rezekinya pun penuh barokah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak orang-orang yang ada di sekitar kita. Sesungguhnya membutuhkan bantuan dari rezeki karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita jadikan sebagian harta kita ini di jalan Allah. Dengan menyedekahkan sebagian harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan sanak kerabat kita yang miskin, tetangga-tetangga kita yang miskin, kaum muslimin yang sedang dilanda musibah atau suatu bencana. Saudaraku kaum muslimin, ketahuilah sesungguhnya harta yang Allah amanahkan kepada kita pada hari kiamat kelak. Pada yaumul akhirah, Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban atas harta tersebut. Ingatlah dahulu kala pada tahun 900 sampai 930-an Hijriah kurang lebih. Ada seorang sultan yang bernama Sultan Mudofar Ibni Mahmud. Seorang sultan di sebuah wilayah negeri di India kala itu yang telah dikuasai oleh kaum muslimin. Beliau pernah berkata kepada orang alim kepercayaannya yang bernama Kharam Al-Khan. Apa kata Mudofar kepada Kharam Al-Khan? Sultan Mudofar mengatakan, wahai Hatem, engkau telah menyaksikan, aku telah bersedekah kepada kaum muslimin. Telah aku sedekahkan hartaku untuk kaum muslimin. Tetapi aku masih khawatir, jangan-jangan sedekahku ini kurang tepat untuk kebutuhan kaum muslimin. Dan apa yang aku akan katakan nanti di hadapan Allah atas harta yang Allah berikan kepadaku. Saudaraku kaum muslimin, Sultan Mudofar seorang dermawan masih mengkhawatirkan jangan-jangan hartanya belum bermanfaat bagi dirinya nanti di hari akhirat. Karena beliau mengetahui hakikatnya harta yang bermanfaat di hadapan Allah adalah harta yang disedekahkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, harta yang diinfakkan, harta yang digunakan untuk sabilillah, jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin, kita bisa bersedekah dengan makanan. Kita bisa bersedekah dengan sebagian uang yang kita miliki. Kita bisa mewakafkan sebagian tanah yang kita miliki. Bahkan kita bisa bersedekah dengan tenaga yang kita miliki, pikiran, bahkan tidak menutup kemungkinan wahai saudaraku, kita bisa bersedekah dengan senyuman yang kita berikan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, bukankah senyum itu pun merupakan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kesempatan bagi kita semua untuk bersedekah, saudaraku kaum muslimin. Maka jangan lewatkan kesempatan tatkala kita hidup di dunia ini. Banyak-banyaklah bersedekah. Lihatlah, sahabat Abu Bakar bersedekah, sahabat Umar bersedekah, Kemudian sahabat-sahabat yang lainnya juga bersedekah dalam rangka mereka ingin digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa dan dalam rangka mereka ingin dimasukkan ke dalam surga Allah dari jalan harta yang Allah rezekikan kepada mereka. Aku luka hada fastafirullah liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.